Ada nikmat sehat. Dan alhamdulillah ada juga nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bertemu kembali, berkumpul kembali bersama eh, kitab Durusul Lughatul Arabiyah yang insya Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masuk kepada Ad-Dars al wal Ishrun. Pelajaran yang ke-23. Yang merupakan pelajaran terakhir dari Al-Mujallad Al-Awwal jilid yang pertama dari buku Durusul Lughatul Arabiyah ini. Tak terasa uh, sudah lebih dari setahun kurang lebih kita mempelajari buku ini bersama dan akhirnya pada kesempatan malam ini kita akan mengakhiri pembahasan Alkitab Al-Awwal atau jilid pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah yaitu kita masuk ke Ad-Darsu Al-Thalith wal Ishrun pelajaran ke 23. Tadi disebutkan bahwa pelajaran Ad-Darsus Tharith wal Ishrun ini pada cetakan baru ada pada halaman Mi'ah wa Ishrun. Pada halaman Mi'ah wa, wa Ishrun 120. Adapun cetakan lama ada pada halaman Mi'ah wa Khamsatun wa Ishrun. 125. Ada 5 halaman perbedaannya. Nah, antum siapkan uh, alat tulis, antum siapkan catatan-catatan yang diperlukan untuk mencatat kiranya yang perlu di catat pada kesempatan malam ini. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ikhwan di studio. Kefahalukum ya ikhwan? Alhamdulillah Masya Allah. Di sini ada ikhwan yang cukup banyak ikut pada malam ini di studio. Mudah-mudahan akan menambah meriah dan mudah-mudahan nanti suasana tidak cepat ngantuk ikhwan ya. Insya Allah. Dan anda minta walaupun nanti kita agak cukup capek, minta tolong di, diperhatikan. Nanti biasanya kalau sudah jam setengah sepuluh atau jam menjelang jam setengah sepuluh biasanya sudah mulai ini. Sudah mulai agak sedikit ngantuk ini. Anda minta perhatiannya karena Ad-Dars Tsalits wal ini masih berkaitan dengan Al-Mamnu' min As-Sarf. Al-Mamnu' min min As-Sarf yang telah kita bahas pada Ad-Darsu Al-Thani wal Pelajaran ke-22 yang sudah kita bahas pada kesempatan pertemuan yang lalu. Tapi tidak mengapa kita ulang sedikit beberapa penjelasan mengenai Al-Mamnu' min As-Sarf. Antum lihat halaman 118, Mi'ah wa Thamaniyata Ashar. Bagi cetakan baru pada halaman Mi'ah wa Thamaniyata Ashar Cetakan lama pada halaman حتى تأخذ الكتاب الطبة القديمة هنا حتى نستطيع أن نقارن طيب لا طيب Eh, ada pencetakan lama pada halaman Mia. مياه Mi'ah wa التنوين. wa ithnan wa ishrun. Mi'ah wa ithnan wa ishrun. 122. Al-mamnu min sarf Di sini eh, buku ini memang tidak menjelaskan secara eh, teoritis berkaitan dengan kaidah al-mamnu min sarf dalam buku ini karena buku ini memang tidak diperuntukkan untuk membahas secara teori kaid nahwa asarf Di sini antum hanya diberikan beberapa contoh-contoh uh, yang termasuk daripada bab al-mamnu min asarf Dan sudah kita bahas satu persatu uh, eh, 6 nomor di sini dan sudah kita bahas sebab mengapa setiap kata yang ada pada contoh-contoh di sini mamnu min asarf Tapi sebelumnya, apa makna mamnu min asarf ya, kawan? Yang dilarang tanwin. Al-mamnu' min asar al-mamnu' min at-tanwin. as di sini artinya at-tanwin. Al-mamnu' yang dilarang atau yang tercegah min dari at tanwin. Artinya tidak boleh diberikan tanwin. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa hukum asal daripada satu kata benda alism jika dia e, tidak diberikan alif lam maka dia harus diberikan tanda tanda tanwin. <clears throat> Anda ulang, jika satu kata benda tidak diberikan alif lam, maka tanda harokat terakhirnya adalah tanwin. Tanwin. Akan tapi ada pengecualian. Artinya ada beberapa kata benda yang keluar daripada hukum masal ini. Maksudnya tidak boleh diberikan tanwin. Seperti misalnya kita lihat di halaman 118 atau halaman 122 di cetakan lama. Di sini ada al-anwa'u al-atiyatu minal asma'i mamnu'atu minas sarf. Sudah kita bahas dan sudah kita baca, tidak ana ulang secara detail. Kita merojah sebentar saja. Al-anwa'u al-atiyah minal asma'i mamnu'atu minas sarfi. Al-anwa'u al-atiyah. Mana al anwau al-atiyah? Jenis-jenis. Nah, jenis-jenis berikut atau macam-macam kata benda berikut ini minal asma'i mamnu'atu minas sarf. Termasuk daripada isim yang tidak boleh diberikan tanwin. Man yaqra rakam wahid? صحيح Nah, fadal ya sahib صحيح sahibuna. Nah. Baik. Fa- Wahid. واحد زينب مريم فاطمة عائشة مكة جدة Nah. اثنان Nah. حمزة أسامة معاوية طلحة Baik, yakfi. Syukran. Jazakallah khair. Di sini antum lihat ya, kawan. Di nomor satu dan nomor dua di sini. Eh, ada kesamaan sebab atau ada sebagian yang memiliki kesamaan sebab, tidak semuanya. Misalnya nomor satu, kalau kata kalau antum baca di sini Zainabu, Maryamu, Fatimatu dan Aisyatu, di situ semua namanya nama laki-laki atau perempuan ya, kawan? perempuan perempuan. Dan di sini e, kaidahnya adalah setiap nama perempuan baik yang diakhiri dengan tak marbuto maupun tidak diakhiri dengan tak marbuto dia harus mamnu min as Tidak boleh diberikan tanwin. Jadi tidak boleh Zainabun atau maruyamun atau Fatimatun atau Aisyatun. lah ada kata Semuanya itu tidak boleh diberikan tanwin. Apa sebabnya, Ikhwan? Andi nama perempuan. Nama perempuan. Baik dia diakhiri dengan tak marbuto maupun tidak diakhiri dengan tak marbuto. Sebutkan contoh di sini nama perempuan yang tidak diakhiri dengan tak marbuto. Zainab. Zainabu lalu Maryam. Maryam. Ahsant. Lalu yang diakhiri dengan tak marbuto? tu, Khadijah tu dan seterusnya. Lalu juga ada Makkah tu dan Juddatu. Nah, di sini isim muannats juga. Karena diakhiri dengan tak marbuto isim muannats maka tidak boleh diberikan tanwin. Lalu Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Tolhatu. Sem mm, keempat nama ini nama laki-laki atau perempuan ya, kawan? Laki-laki. Laki-laki. Akan tapi apa yang menyamakan antara mereka berempat ini, kesamaan mereka adalah sama-sama diberikan tamar buto di belakangnya. Maka isim yang yang juga di belakangnya tamar buto, walaupun dia laki-laki, juga mamnu min asar. Fadl Fadal, fadal Salah ya, Salasa. Ada alif dan ba. Nah, baca dua-duanya. Alif. Uthman. Nu. Uthman. Oh. Nah. Uthman. Nah. Affan. Sufyan. Marwan. Nu'man. Naam. Ba. Kaslan. Jau'an. Atshan. Shab'an. Mala'an. Mal'an. Mal'an. Mal'an. Naam di nomor tiga ini alif, alif dan ba e, memiliki satu kesamaan Itu kesamaannya apa ya Alif dan nun. Di belakang kata benda itu ada alif dan nun. nun. Akan tapi apa beda antara alif dan ba? Persamaannya tadi ada alif dan nun, tapi alif dan ba ini juga ada perbedaannya. Ya. Hah? Kalau alif adalah nama-nama laki-laki, adapun yang ba sifat. sifat. sifat. Kaslan, mana kaslan ya, Malas. Malas, jauh anu. Lapar. Lapar, atsyanu haus dan seterusnya. Yang alif itu nama laki-laki yang diakhiri dengan alif dan nun. Adapun yang ba itu sifat wazannya adalah fa'lanu. Wazannya adalah fa'lanu diakhiri alif dan nun dan muannasnya muannas daripada kaslanu, jawanu, atshanu itu wazannya fa'la. Jadi kaslanu misalnya kasla. Jawanu, jawa. Nah, itu mu- muannasnya. Paham tuh? Sudah kita bahas pada kesempatan lalu. Kita tidak tidak ulang lagi secara perinci. Nah, arba. طيب أربعة ألف أحمد أنور أكبر أحسن باء أحسن في طبعة القديمة أحسن أسعد. نعم نحن في طبعة الجديدة أسعد لا بس نعم باء أبيض أسود أحمر asfaru, akhbaru, azraku. naam nah nomor empat ini hampir mirip seperti nomor tiga. Alifnya adalah nama-nama laki-laki, adapun baknya adalah sifat. Sifat. Nah, abiyat putih, aswad hitam, apa lagi? Ahmar merah dan seterusnya. Mengapa dia mamnu minas sarf ya Nomor empat ini. Kalau untuk yang alif karena dia nama nama orang yang wazannya seperti kata kerja dia mazani seperti kata kerja, seperti al-fi'l, kata kerja. Ahmad, Anwar, Akbar, As'ad atau Ahsan atau misalnya Yazid. Yazid juga itu nama yang wazannya seperti kata kerja, seperti fi'il Yazid. Yathrib. Nah, seperti kata kerja uh, al-mudhari atau al-madhi. Nah. Adapun ba di sini sifat. Dia mamnu min karena wazannya adalah af'al. Nah, faham tuh? خمسة تفضل رضوان خمسة خمسة ويليام إدوارد لندن باريس باكستان بغداد إبراهيم إسماعيل إسحاق نعم. يعقوب يونس يوسف نعم يا خمسة ini mengapa dia memnomin as-sarf ya kawan Sudah kita jelaskan, ha? Semoga iya. Ah, nah, sini ada nama-nama non Arab, nama-nama non non Arab. Ismail itu bukan bukan bukan nama Arab itu bukan. Ismail, Ajam, Ishaq atau Ishaqu, Yaqub dan seterusnya. Begitu pula eh, Eduardo Williamu itu lebih jelas lagi. Londonu, Barisu, Pakistanu, Baghdadu dan seterusnya ini semua mamnu min karena dia nama-nama non Arab. Nah, sita yang terakhir Fadal ya Hikmat. Nah, ستة ألف أغنياء أصدقاء أقوياء أطباء nah. باء فقراء Wuzara'u. وزراء زملاء علماء Naam. Nah, di sini alif dan ba. Antum lihat di sini semuanya diakhiri dengan alifut ta'nits al-mamdudah. Alifut ta'nits al mamduna itu alif, setelah itu ada hamzah di belakangnya. Ini namanya Alif Ta'anif Al-Mamdudah. Maka inilah penyebab mengapa uh, nomor 6 alif dan ba ini mamnu' min sarf karena dia di, di akhirnya adalah alif at-ta'nits Al-Mamdudah. Nah. Jim dan dal. Fadhal Ahmad, Istamir. Jim masajidu madarisu fanadiku makatibu daqaiq. Hmm, yang jim ini apa sebabnya dia mamnu min as-sarf? Hmm. Antum tulis kemarin kan? Penjelasannya? Ah. Kenapa, sih? Nasigha muntahal jumu' atau kita katakan di sini isim yang wazannya mafailu. Mafailu. Adapun dal Iqra fadlan Hizman. Dal manadilu mafatihu Fanajinu Karasiyu. Nah, karasiyu. Nah, di sini dari ini wazannya mafailu dengan faalilu. Mafailu dengan faalilu. Ini semua kalau perhatikan di jim dan dal ini semua adalah jamak. Jamak dan disebut oleh dalam kaidahmu sebagai jamak siqat muntaha al jumu. Nanti insya Allah kita akan jelaskan pada waktunya apa makna siqat muntaha al jumu ini insya Allah Tidak sekarang. Nah, ini sudah kita bahas pada kesempatan pertemuan yang lalu. Dan perlu kita ketahui ya kawan. uh, eh, perlu ketahui bahwa Imam mamnu minas sarf selain dia juga tidak boleh diberikan tanwin. Al Imam mamnu minas sarf ini juga memiliki keistimewaan atau kekhususan yang lain. Yaitu ketika dia dalam keadaan majrur, dia tidak diberi tanda kasrah. Anak-anak ya kawan? di antara kekhususan isim-isim yang masuk dalam kategori al-mamnu' min as saraf maka hukum yang pertama yang sudah kita bahas sebelumnya tidak ada, tidak boleh diberikan tanwin. Yang pertama ini, antum mana ya, kawan? Isnan, yang kedua ketika dia keadaan majrur dia tidak diberikan tanda kasrah tapi fathah. أنا نريد, نريد أقولا ya يا أخوان لا نريد أجساد ولا أقول فهمتم كرامي Anda minta tidak hanya jasad antum tapi juga dengan dengan konsentrasinya. Jangan jasadnya di sini, konsentrasinya di luar. Jasad dan akalnya di sini. Anak perhatikan wajah-wajah dan mata-mata antum tidak di sini. Anak ulang sekali lagi ya, kawan. Di antara keistimewaan dan kekhususan kata-kata benda yang masuk ke dalam kategori al-mamnu' minas sarf yang pertama, apa tadi ikhwan? Coba siapa yang bisa ngulang? Yang, yang pertama? Yang pertama lara, dilarang untuk bertanwin. Tidak boleh diberikan tanwin. tanwin. Huruf terakhirnya tidak boleh diberikan tanwin. Apakah dia domatain, fatatain atau kasratain? Memnu, hmm. tidak boleh. Yang kedua, majrurnya dengan fathah. Ya, ketika dalam keadaan majrur, dia bukan diberi tanda kasrah tapi tandanya adalah fathah. fathah. Nah, dan ini akan kita bahas pada ad-darsu ats-tsalits wal ishrun. Ini akan kita bahas pada ad-darsu Thalith wal- ats-tsalits wal ishrun. Baik. <clears throat> Tamarin ini dalam انتهينا من التمرين يا أخي lama. انتهينا ولا لما Lama Ustaz. لم نقرأ تم- تمارين Lama. Hakikatan. لما Lama. طيب لا بس نقرأ التمرين kita baca latihannya kalau begitu ya kan tamrinun sebelum masuk ke dars al-thalith wal ishrun alhamdulillah diingatkan ternyata kita belum baca latihannya di sini di bab ya dars al-thani wal ishrun ini Taib, di sini ada tamrinun. Dan latihan di sini ikhwan ini merupakan praktek dari teori yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini yang diminta adalah Masyaratan. La, la, nakra awalan al-matlub huna, kita baca apa yang diminta di sini. Iqra'il kalimatil atiyah waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Iqra'il kalimat al-atiyah. Mana iqra'? Bacalah. Al kalimatil atiyata. Kata-kata di bawah ini. Kata-kata berikut waktu buha Dan tulislah. Dan tulislah. Ma'adhabti Dengan dhab, dhab itu shakel Dengan tanda harokatnya. Awakhiriha pada pada akhir pada akhir-akhir katanya. Faham tuh ya, kawan? Faham. Nah. Hmm, antum paham yang diminta di sini? Karena minta satu dua orang dari Ikhwan Studio lalu setelah itu kita buka kesempatan bagi Ikhwan di rumah. Nah, nah, foto foto teman. Foto saya. Foto saya. Muhammadun. Nah, Muhammadun. Saya Khalidun. Lah, lah, Mahalan ya, pelan-pelan. Muhammadun, dia diberikan tanwin di sini, betul? Betul. Betul. Nah, istamil. Khalidun. Naam. Maryamu. Baik, di mana Maryamu ya, Bukan Maryamun. Karena dia ismul mu'annas. Ah, ismul mu'annas. Naam. Ala muannath. Naam. Satu lagi. Fatimatu. Fatimah tu. Ini ini juga sama seperti yang Maryam. Nah. Yakfi. Istamir. Abbasu. Naam. Hamzatu. La, maratan ukhra. Sekali lagi. Abbasu. Abbasun. Abbasun. Abba- Susun atau sun? Abbasun. Naam. Abbasu. هذا ليس من ممنوع من الصرف يا أخي عباس نعم استمر Hamzatu. Hamzatu ah, mengapa dia Hamzatu bukan Hamzatun Ya ada Tamar buta. Tamar buta, ta'ib. Masajidu. Hmm. Mengapa masajidu mamnu min asraf? Hmm. Ada dia ah. iya, iya, jamak dengan wazan mafa'ilu. Jamak dengan wazan mafa'ilu. Terakhir. Kutubun. Kutubun. Ini jamak. Mengapa tidak kutubu? Tadi masajidu juga jamak. Kenapa jamaknya ini mamnu min asraf lalu jamaknya ini tidak mamnu min asraf? Karena wazannya bukan mafailu bukan juga mafailu atau fa'alilu dan lainnya. Ini kutubun. Nah, kutubun tidak mamnu minas as Nah, baik maaf majal majalil muslimin. Baik, kita berikan kesempatan uh, selanjutnya bagi para pendengar Roja Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Kami persilahkan di 021 823 6543 dan seperti biasa untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa layangkan di 7073 6543. Saya kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Taib. Dengan siapa di mana kamu? Umu Asan Bekasi. Taib. Nah, Umu Asan dikeraskan suaranya Umu Asan. Iya. Nah, silakan dibaca Umu Asan. Uh, eh, dari batas tadi terakhir kutubun. Lalu sekarang? Aklamun. Taib. Sekali lagi dibaca. Aklamun. Lamnya panjang. Sekali lagi. Aklamun. Naam. Aklamun. Hmm. hmm. Manadilu. Sekali lagi Umu yang keras suaranya. Manadilu. Manadilu. Manadilu. Nah, mengapa bukan manadilun? Uh, karena se apa jamaknya dengan uh, wazan setelah alif ada tiga huruf. Naam, setelah alif ada tiga huruf. Huruf atau wazannya mafa ailu. mafa Mafail sahih. Naam, sahih. nah. Buyutun. Buyutun. Naam. Zumalau. Naam. Landanu. Landanu. Sof Safyanu. Maratan akhra, sekali lagi. Safyanu. Sufyanu. Oh, Sufyanu. Nah. Mengapa Amin. Sufyanu mamnu min as-sarf ummu? Uh, karena setelah alif ada satu huruf. Nah, tidak ada karena ada tambahan alif dan nun. Oh, oh, oh. Karena ada ta ta tambahan alif dan alif nun. Dan, nah. Dan, nah, istemir. Hamidu. Ha? Hamidu. Mengapa Hamidu? uh, karena uh, nama namanya se apa ses, kayak kata kerja gitu Ustaz. Bukan, bukan kata kerja dia, dia isim fa'il. Hamidun tetap, bukan kata kerja. Nah. Oh, non non Arab ya. Bukan, bukan umum, bukan. Hamidun, dia tidak memenuhi minas sarf, dia diberikan tanwin. Oh, gitu. Mm-mm. Hamidun nama Arab. Kedua, oh. tidak seperti fi'il, bukan bukan seperti fi'il wazannya. Oh. Nah, jadi hamidun. Dia isim fa'il. Tapi kaidahnya kalau seperti kayak kata kerja gitu gimana Ustaz? Iya, kalau kata kerja seperti nanti akan umu baca setelah ini Ahmadu. Nah, ini Ahmadu. Dia oh. seperti af'alu. Seperti kata kerja. Oh, nah. Nah. Cuma kan kalau kalau Muhammad itu katanya e, nama lainnya Ahmad juga Ustaz. Betul. Jadi kalau Ahmadu mamnu minasarf, kalau Muhammadun tidak mamnu min نعم نعم فهمتي أمي؟ نعم طيب طيب طيب شكرا أمو جزاك الله خير وحياكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh طيب mudah-mudahan bisa difahami طيب kita akan kembali bagi para pendengar roja di 8236543 kita persilakan untuk pendengar ikhwan juga tafadhol. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ummu Zahra di Cikarang. Baik, saya. Fadal Ummu Zahra. Eh, Ustaz. Ibrahimu. Nah, mengapa dia mamnu minas sarf? Karena eh, dia termasuk nama ujmah. Nama non non Arab. Nah, Ujmah. nah, nah a- a- ajami atau ujbat tapi labas. Nah, istamir. Eh, Makitu. Nah, Makitu. لماذا مكة ليس مكة Maka, Makatu. مكة نعم مكة نعم Zainabu. زينب نعم Asdiqa'u. Nah, asdiqa'u. Mengapa dia memnu min as-sarf? Uh, eh, karena mm, jamak. Jamak. jamak. Demetu jamak yang Soalnya, diakhiri dengan huh? Bukan karena jamaknya, tapi karena dia diakhiri dengan alif ta'nits al-mamdudah. Uh, Nah. Bukan karena jamaknya, Ustaz. Nah, bukan karena jamaknya, karena dia alif ta'nits al-mamdudah belakangnya, bukan karena jamaknya. Uh, Nah. Nah. Seperti agniyau. Nah. Mudarrisatun. mudarrisatun. Nah, Mahmudun. mahmudun. Nah, sahih. Baghdadu. بغداد نعم أحسنت طيب شكرا جزاك الله خير Baik, jazakallah khair kepada Mas Zahra di Cikarang. Tapi kita berikan kesempatan lagi bagi pen- para pendengar Roja di 8236543. Setelah kami sampaikan untuk pelajaran yang ke-22 ini kita selesaikan tamrinya untuk cetakan yang pertama di halaman 123. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Komar di Pasar Bu. Nah, masya Allah. Biar kabarnya Pak Komar? Kepa halu? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Fadal ya, Pak Komar, fadal. Jamilun. Naam. Kabirun. Naam. Akbaru. Naam. Alimada akbaru mamnu min as-sarf? akbar Ustaz. Hmm, mengapa dia mamnu minas sarf? Karena wazannya kata kerja. Ah, wazannya kata? Seperti kata kerja. Seperti kerja. Enggak, kata kerja itu yang yang alam, yang yang nama orang. Ini bukan nama orang, ini akbaru. Ini kata, sifat sifat dengan wazan af'alu. Oh, af'alu. Baik, labas, istamir. Naam, istamir, labas. Teruskan. Mustahidun. nah, Tawilun. nah, Kaslan. Sahih. tulabun, Naam. fuqara'u. Fuqara'u. Taib. Taib. Syukran Pak Komar. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Komar. Baik, mungkin kita berikan kesempatan. Fadal. Naam. Naam ya akhi. Man yaqra? Siapa yang coba? Fadal. Oh, Naam. Mujtahidun. Naam. Tawilun. Nah, aina? Tawilun. نعم لا انت انتهينا من هذا sudah kita selesaikan ini tadi sudah tadi Aliyun. Sekarang Aliyun. Nah. Aliyun. Pakistan. Naam. Ammarun. Sayyaratun. Naam. Ahmaru. Ismailu. Naam. Barisu. Taib. Taib ya, sebelumnya anak tanya sebentar. E, mana yang memenuhi minas sarf disebabkan karena dia nama non Arab? Ismailu Barisu. Ismailu Barisu dengan satu lagi Ammaru. لا باكستان Pakistan. نعم أحسنت يا أخي طيب نعم طيب تفضل Kita berikan kesempatan yang eh, lain bagi pendengar Roja di rumah. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Umu Sakinah di Cipinang. Baik. نعم تفضل أم ساكنة dari babun Babun ya? نعم Babun, نعم kolamun, madarisun, نعم juddatun. Sekali lagi, Eh, Umu. juddatu. لا sebelum juddatu Mada Mada oh Madarisu. Nah, mengapa dia Risu bukan Madarisun? Uh, setelah alif ada dua huruf. Nah, atau kita kita katakan dengan ibarat yang lain bahwa ini jamak dengan wazannya mafailu. Nah, nah, Samir. Nah, teruskan. Juddatu. Mafatihu. Nah. Madoro satu. Madoro. Sekali lagi satu atau madrasatun? Oh ya, madrasatun. Nah. Mal'anu. Mal'anu, nah. Maka tibu. Naam. Koribun. Usamatu. Usamatu, tayyib. Tayyib, syukuran. Ummu, jazakallah khair. Nah. Mau nanya. Nah. Uh, anu masih bingung yang kaidah misalnya nih asyaratu tulabin jududin As, uh, bab al adat wal ma'dud iya nah yang mana yang perlu ditanyakan ya misalnya tuh asyaratu tulabin jududin. Nah, yang Terus mana? kan yang... kalau yang wanita juga asy um, asyaru hmm. asyru jududin juga. Asyru talibatin judud. Nah. Terus kalau bentuk akil? Ah, kira akil jamak kalau jamaknya jadi datun. Nah. Eh, iya jadi datun. Jadi kaidahnya di sini umum kalau hmm. dia jamak daripada isim ghair akil maka sifatnya mufrad muannas. Sifatnya mufrad muannaf. datun, mufrad muannaf. Itu kalau jamak daripada isim ghair akil, jamak daripada kata benda yang tidak berakal. Mufrad muannas Nah, Terus jadi bukan yang, jududin. Yang itunya kalau yang akil yang laki-lakinya jududin. Iya, berarti um, sama seperti yang tadi. Dengan talibatin sama jududin, judud. Uh, enggak misalnya ada jamak sifat yang beda gitu Ustaz. Mau contohnya? Zakarnya. Contohnya? Tapi belum ada contohnya sih. <laughs> Nah, nah, nah perlu contoh karena akan sulit menjawabnya. Bagaimana itu? Nah. Uh, tapi yang itu kaidahnya mufrad muannas ya. Nah, kalau dia untuk sifat daripada untuk sifat daripada isim jamak ah. ghair akil maka sifatnya harus mufrad muannas. Nah. Ustaz, ini tanggung serat, halaman 105. Cetakan lama, cetakan baru? Baru. 105. Keempat. 105 baris ke? 4. 4. Nah, tolong dibaca. Lahum min biladin mukhtalifatin. Nah, pertanyaannya? Uh, ini naat mantus bukan Ustaz ya? Sahih, biladin mukhtalifatin. Uh, eh, kalau bukannya biladin mukhtalifun gitu. La, biladin jamak. Jamak daripada baladun. Uh -huh. Biladun itu jamak. Ya. Maka sifat daripada jamak ghair akil, jamak isim ghair akil. Sebelumnya baladun itu ghair akil atau al akil? Ghair baladun, akil. ghair akil. Nah, ketika dia dibuat jamak, maka sifatnya mufrad muannas. Oh, sama ada wat madus juga tadi. Ya? Nah, seperti tadi, seperti tadi misalnya apa tadi? Eh sama kan asyaratu jadi datin. Nah, nah seperti itu. Jadi datin dan mukhtalifatin sifat mufrad muannats karena mausufnya atau man'utnya jama' ghair akil. Paham ti? Hmm, Fahim. Ustaz. Baik. Makasih satu keran. Ta- Kalau khair. Oh iya. طيب انتهى Intahina min hadha? طيب لعلنا نستريح ولا خمس دقائق. طيب pendengar raja di mana saja antum berada kita akan rehat sejenak jangan kemana-mana kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. تحيتهم يوم يلقونه سلام Salam penghormatan pada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Roja Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali di frekuensi 756 AM dalam kajian bimbingan bahasa Arab dan kita lanjutkan kembali dari pembelajaran yang ke-22 dan di akhir eh, pembahasan ini akan kita sebutkan beberapa kalimatul jadidah ya kalimat-kalimat yang baru. Taib, uh, eh, kita baca ikhwan kalimatul jadidah, kita berikan kesempatan ikhwan studio. Kita buka kesempatan. Mana yang أنت يا أخي اقترب من الميكروفون حتى يسمع صوتك الكلمات الجديدة نعم ثم ترجمة kata-kata baru. Nah, atau di sini ikhwan, ini yang barusan ditanyakan tadi. Al-jadidatu. Al-jadidatu itu kedudukannya sebagai an atau sifat. sifat. Sifat daripada kata al-kalimat. Al-kalimat. Mengapa al-kalimat jamak lalu sifatnya mufrad? Karena guru akhir. Ah, sudah kita jelaskan tadi bahwa sifat daripada jamak isim ghairu akil, sifat daripada kata jamak daripada isim ghairu akil, maka dia sifatnya mufrad muannas. Mu nah. Nah, sudah, istamir. <clears throat> Al-finjanu. Nah, mana al Finjan. Finjan. الفنجان cangkir. Nah. Jamaknya fanajinu. Nah. Cangkir, cangkir. Nah. Al-madrasatu. Nah. Madarisu. Nah. Maknya. Sekolahan. Nah, sekolah. Nah, istamir. Al masjidu, nah ma'ruf al masjid معروف kan? masjid, masajidu masjid, masjid. Nah, ad daqiqatu daqaiq daqaiq na'am daqaiq Nah, atau anda perhatikan Evan di sini eh, al finjan al madrasah al masjid al daqiqah ketika dia dalam keadaan mufrad tunggal dia tidak mamnu min Minasat. tapi ketika dia jadi menjadi jamak fanajinu madarisu masajidu daqaiku semuanya harus mamnu min minas sarf nah استمر nah قالت eh, نعم eh, terjem? qala qala berkata siapa yang berkata di sini dia laki-laki satu dia laki-laki ber berkata nah qalat dia perempuan berkata. Nah, di sini kola untuk laki-laki, kolat untuk perempuan. Sama-sama uh, kata ganti orang ke tiga. Ketiga. Akan tapi kalau kola untuk muzakkar, kalau qalat untuk muannas dengan tambahan ta ta'anis di belakangnya. Nah. Istamir. Teruskan. Al-mindilu. Nah. Sapu tangan. Nah. Manadilu. Nah. Banyak sapu tangan. صحيح لا بأس beberapa sebutan. Nah, balas. Nah, ada kuliah ma Nah. Al-miftahu kunci. Nah. Mafatihu kunci-kunci. Nah. Abyadu putih. Ahmaru merah. Nah. Akhdaru hijau. Aswadu hitam. azraqu biru Nah. asfaru kuning طيب شكرا أخي بارك الله فيكم طيب فبهذا انتهينا من الدرس الثاني والعشرون dengan demikian kita telah menyelesaikan الدرس الثاني والعشرون والحمد لله طيب الآن الدرس الثالث والعشرون kita masuk ke pelajaran ke-23 ya. Kalau antum lihat di sini ya kawan, pelajaran 23 ini dimulai dengan eh, dialog uh, antara beberapa orang di sini, di antaranya ada Al-Mudarris, lalu ada Ahmad, lalu ada Abbas, ada siapa lagi Khan? Ada Hamid, lalu Hamid terakhir ada Muhammad. Hmm. Ada berapa orang di sini, Khan? Al-Mudarris Pak Guru, lalu ada Ahmad, ada Abbas, ada Muhammad, ada Hamid. Ada berapa orang yang berdialog di sini? Lima orang. Nah, sepertinya Al-Mudarris seorang guru dengan murid-muridnya sepertinya. Nah Di dalam kelas. nah sepertinya begitu situasinya. Nah, <clears throat> baik, eh, istami aja Antum dengarkan baik-baik. Kita minta Ahli Ridwan untuk membaca dialog ini. Nah, Nah. Ana ma'aman. Ustaz. eh, anta binafsik. Nah, maksud sini. Nah, الدرس الثالث وعشرون nah, المدرس نقل المدرس nah, nah, mubasharatan. من أنت يا أخي أنا طالب جديد Nah, ما اسمك اسمي أحمد من أين أنت؟ أنا من باكستان من؟ باكستاني باكستاني ولا باكستانة؟ أنا من باكستان نعم عندي سبعة دفاتر لمن هي؟ هات يا أستاذ هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة نعم أهذا كتابك يا محمد لا هذا كتاب حمزة أين علي يا إخوان ذهب إلى الرياض وأين يعقوب ذهب إلى مكة نعم أين إسحاق خرج إلى المدير متى خرج خرج قبل خمس دقائق نعم خرج قبل خمس دقائق Khamsi daqaiq. Baik, uh, insyaallah uh, tidak ada kata-kata baru di sini, Khan? Mana tajul syarah tidak perlu kita jelaskan? Nah, baik, nah tajul syarah, Nah, Baik, kita baca satu persatu lalu kita terjemahkan. Nah. Uh, di sini uh, dialog ini dimulai dengan perkataan al mudaris al mudaris bertanya kepada Ahmad, Man anta ya akhi? Hmm, man anta ya akhi? Man yutarjim lana hadha? Siapa nah. Anda wahai saudaraku? Siapa Anda wahai saudaraku? Ana talibun jadidun ya hikmat. Fadal. Ana talibun jadidun. Saya seorang murid yang baru. Naam, talibun jadidun. Di sini ada an-na'at wal man'ut. Aina na'at wa aina al-man'ut ya akhi? Talib. Jadidun na'at. Jadidun na'at wa aina man'ut? Talibun. Talibun, ahsant. Mas muka hmm, Al-Mudris bertanya kembali kepada kepada siapa? Kepada Ahmad. Ahmad. Nah, sepertinya Al-Mudris belum tahu namanya itu Ahmad. Mas muka siapa namamu? Dan sini kawan, mas muka bukan, bukan man is muka. Ada akhta syaya. Ini kesalahan yang sering tersebar man is muka. Nah, nah yang ditanya itu bukan ini, tapi ditanyalah nama. Namanya. Ya. Nama itu isim, maka kita gunakan ma. Paham? Faham. Bukan man ismuka Bukan ismuka. La, ada akhta'un syaya, kesalahan yang tersebar di banyak buku-buku bahasa Arab ini. Ada khata. Yang benar adalah masmuka. Ismi Ahmadu. Ismi Ahmadu. Namanya nama saya adalah Ahmadu. Mengapa Ahmadu menurut min sarf ya ikhwan? Karena mengikuti wajan af'al. Ya, ya ikhwan. Hah? Mengikuti af'alu. Dia isim yang wazannya seperti kata kerja. kerja. Al fi'l isim nama orang yang e, wazannya seperti kata kerja. Nah. Lalu al-mudaris bertanya kembali kepada Ahmad, "Min aina anta?" Terjemah ya akhi, "Min aina anta?" Dari mana kamu? Dari mana, dari mana kamu? asal kamu? Nah, dari mana asal kamu atau dari mana kamu? Ana, apa kata Ahmad? Ana min Pakistana. Ana min Pakistan. Dari mana dia ternyata, Ikhwan? Dari Pakistan. Eh, saya dari Pakistan. Antum lihat di sini ya kawan, e, eh, ada satu keunikan di sini antum kalau lihat. Ana min Pakistana. Seharusnya ana min Pakistani karena min harful kalau bujar. Maka isim setelahnya adalah seharusnya majrur dan majrur yang kita kenal tandanya kas Tadi sudah kita bahas dari sebelumnya di awal hmm. bahwa mamnu' min sarf ini kalimat Pakistan mamnu' min sarf. Maka yang pertama tidak boleh berikan tanwin, yang kedua boleh jadi majrur. Naam, ketika dia ketika tidak apa? Kalau dia dimasuki jar majrur maka dia cari tanda majrurnya dengan fathah. Ahsan. Kalau dia dalam keadaan majrur, maka tidak boleh tanda majrurnya kasrah, tapi fat fathah. fathah. Dia majrur tetap majrur. Jadi kalau kita arab Pakistana ism majrurun biharfil jar wa alamatu jarrihi al fathah. Wa alamatu jarrihi al fathah bukan al kasrah. Nah. <coughs> Lalu al-mudaris uh, eh, bertanya kembali. Indi sab'atu dafatir. Indi sab'atu dafatir. Liman hiya? Indi sab'atu dafatir. Hmm, terjemahan saya Ridwan. Saya memiliki tujuh uh, apa? Dafatir. Daftar. Dafatir. buku-buku tulis. Naam, Dafatir. jamak daripada Daftarun. Daftarun. Liman hiya? Ha, nah, terjib. Kepunyaan siapa? Buku daftar. Nah, nah hiya ini kembali ke dafatirah. Mengapa menggunakan hiya bukan huwa? Karena dia jamak. Ah, dafatirah jamak dan jamak jamak ghair akil itu muannas. Muannas mufrad. Sifatnya muannas ya. mufrad. Nah, dia jamak bukan muannas mufrad, dia muannas jamak. Muannas. Ya. Nah liman hiya hiya di sini kembali ke dafatira. Ah, atau baca di sini kawan dafatira sab'atu dafatira. Padahal sudah kita bahas sebelumnya al-ma'dud dari 3 sampai 10 dia jamak majrur. Seharusnya sab'atu dafatirin seharusnya. Tapi karena dia mamnu minas sarf maka majrurnya tandanya adalah fathah. Fathah asan ikhwan. Baik. <clears throat> Hati ya ustadu Hadali Ya, ternyata punya siapa ya? Kon tujuh e, buku tulis ini? Punya punya Abbas. Hati ya Ustaz. Mana hati? Berikan kepada saya. Berikan. Nah, berikan kepada saya wahai Ustaz. Hadali Ini punya saya. Ini milik saya atau ini kepunyaan saya. Wah, oh, ternyata tujuh, tujuh buku itu bukan bukan semuanya punya Abbas ya, Khan. Hadali, jadi satu ini punya saya, ini punya saya, wahadali Muhammadin, dan ini punya Muhammad wa li Hamidin wa hadha li Ibrahim wa hadha li Utsman wa hadha li Yusuf wa li Talhata. Abbas mengembalikan ketujuh buku tulis ini kepada yang e, berhak yang memiliki buku ini. Nah, satu punya dia sendiri punya Abbas, yang lainnya punya Muhammad, punya Hamid dan dan seterusnya. Masih ada satu punya Hamzah Ustaz. Ah, punya Hamzah. Iya. Eh nanti Insya Allah di akhir nanti. Sebentar lagi. Nah. Nah, perhatikan di sini, kawan. Ada kalimat wahada li Muhammadin, wahada li Hamidin. Mengapa Muhammadin dengan Hamidin majrur? Karena dia ada lam. Sebelumnya ada harful lam. jar, yaitu lam. Lalu ketika kita lihat wahada li Ibrahim, Hmm, mengapa tidak majrur dengan kasrah ya, kawan? Karena dia mau Segala, uh, nah, Sekali lagi karena dia mamnu' min nasab. Kenapa sebabnya Ibrahim mamnu' min nasab? Karena dia adalah nama ajami. Alam ya, ajami, nama non non Arab. Naam. Wa hadha li Utsmana. Nah, kenapa Utsmana bukan Utsmani ya, ikhwan? Sama juga Ustaz. Sama mamnu' min nasab. Apa sebabnya Utsman mamnu' min nasab? Karena dia alif lam dan nun. Nah, dia ah, ada tambahan alif dan nun. Wa hadha li Yusufa. Nah, sama seperti Ibrahim, dia ajam. Ajam. Naam. Wa hadza li Talhata. Hmm, Talhata mengapa bukan Talhati? Mamnu min as-sarf karena dia diakhiri dengan tak marbutah hmm, Isim kata nama orang yang diakhiri dengan tak marbutah apakah dia muannats atau muzakkar, maka dia mamnu min Talha muzakkar muannats? Muzakkar. Muzakkar. Lakinnahu muannats lafzan. Lafzan. Nah. Dari segi lafaznya dia muannats tapi sebenarnya dia hakikatnya adalah Mudzakkar. Nah. Laki-laki. Laki-laki. Nah. أهذا كتابك يا محمد عفوا أهذا كتابك يا محمد Kenapa ya Muhammad Ustaz? Nah, sudah kita bahas sebelumnya bahwa harfun nida. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas pada babnya insya Allah. Ahada kitabuka ya Muhammadu, bukan Muhammadun ya, ya Muhammadu. Nah, terjemahkan. Mana terjemahan ada? Antaya Yahsan. Baik. Apakah ini kitabmu ya Muhammad? Hmm. La hadza kitabu Hamzata. Nah, terjemah khidmat. La hadza kitabu Hamzata. Bukan, itu adalah kitab Hamzah. Nah, ini, ini kitabnya Hamzah. Hamzata. Kitabu Hamzata. Hmm. Hamzata posisinya di situ sebagai apa, Ikhwan? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih seharusnya majrur bil kasrah. Tapi di sini bil fathah karena alam akhirhum mamnu min mengapa di mamnu min as-sarf alam yang diakhiri dengan tak marbuta nah semangat sekali nah nahnu ma'aka ya ustaz alhamdulillah <laughs> nah nah aina aliun ya ikhwanu hmm, aina aliun ya ikhwanu nah, terjemah ya akhi aina aliun ya ikhwanu di mana Ali? wahai saudara-saudara. Naam. Apa kata Hamid? Zahaba ila Riyadh. Hmm. Zahaba ila Riyadh. Terjemah saya. Ridwan. Dia telah pergi ke Riyadh. Dia telah pergi ke Riyadh. Riyadh. Al-Mudaris wa aina Ya'qub? Dan di mana? Ya. Ya'qub. Kemana Ya'qub, ikhwan? Zahaba ila Makkah. Terjemah saya, Ridwan. Dia pergi ke Mekah. Zahaba ila Makkah dia pergi ke Mekah. Makkah di sini. Dia posisinya majrur bil fathah. Bil fathah karena dia mamnu ya. min as uh, eh, Al-Mudaris bertanya kembali, "Aina Ishaqu?" Hmm, di mana Ishaq? Kharaja ilal mudiri. Hmm, kemana Ishaq ya, kawan? Pergi ke Kharaja keluar, keluar ilal mudiri keluar menghadap menemui, eh, atau menghadap al-mudir kepala, sekolah atau rektor kalau dia di universitas. Mata kharaja Mata kharaja kapan dia keluar? Keluar kharaja qabla khamsi kharaja keluar qabla khamsi daqaiqa lima menit yang lalu lima menit ya lalu. Nah, kalau kita terjemah secara lafziyah qabla sebelum lima menit. Ya, maksud dari sini adalah lima menit ya yang lalu. Yang lalu. Nah. Nah, intahina min terjemah Nah. Nah, uh, eh, al-wadih ya kawan, al-hiwar wadih. Wah, dan cuma dari segi terjemahnya Ustaz. Nah, teman-teman terjemahnya secara detailnya tuh kan. Nah. nah Baik. Di mana Ali wahai saudara-saudaraku? نعم لا لا بس لا بس لا هذه- ن- نحن ما زلنا في التعلم لذلك طيب آه kita baca ya Ikhwan, kita baca Nah, Ustaz. نعم agak sedikit. Anta Ustaz wa nahnu طيب أنا المدرس نعم أنا المدرس أنتم Ahmadu Abbasun Muhammadun Hamidun. Nah, istaidu. Siap? Baik. Man anta ya أنا, أنا ما اسمك اسمي أحمد من أين أنت أنا من باكستان عندي سبعة دفاتر لمن هي هذه يا أستاذ هذه وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا أهذا كتابك يا محمد لا هذا كتاب حمزة أين علي يا إخوان ذهب وأين يعقوب لا مكة أين إسحاق خرج إلى المدير متى خرج خرج قبل خمس دقائق طيب أحسنتم يا إخوان بارك الله فيكم نقطع المجال لمستمعنا Tapi sendiri kita berikan kesempatan untuk bagi untuk para pendengar Uja yang ingin bergabung berinteraktif Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Kami sampaikan kembali kita buka kesempatan untuk para pendengar roja bergabung berinteraktif di pembelajaran bahasa Arab kita pada malam ini di 021 823 6543. Tapi kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Umur Iksan di di Baik. Nah, Ummu Ihsan. Tadi Ummu Ahsan tadi ya. Oh ya, Ummu Ihsan tadi. Nah, fadhal ya Ummu Ihsan dibaca. Nah, dialognya. Ya. Ad-darsu salisu wal isruna. Nah. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Diterjemahkan sekali Ummu. Nah. Eh, man anta ya akhi? Siapa siapa nama siapa namamu ya? Siapa kamu wahai? Siapa kamu wahai saudaraku? Nah Ana tolibun jadidun. Saya adalah siswa yang baru. Nah. Mas Muka, siapa namamu? Ismi Ahmadu. Namaku Ahmad. Nah. Min aina anta? Dari mana engkau? Ana min Pakistana. Saya dari Pakistan. Nah, di sini Pakistana. Mengapa bukan Pakistani umum? Karena jika jika majrur karena dia uh, eh, mamnu minasar. Dia mamnu minasar. Ya. Nah. Indi sab'atu dafatirah. Liman hiya? Saya mempunyai tujuh sapu tangan. Uh, punya siapa ini? Nah. Uh, hati ya ustazu. Hazali wa hazali Muhammadin wa hazali Hamidin wa hazali Ibrahima wa hazali Usmana wa hazali Yusufa wa hazali Nah. Uh, hati berikan ya Ustaz. Nah Uh, ini kepunyaan saya dan nah. ini kepunyaan Muhammad dan ini kepunyaan Hamid dan ini kepunyaan Ibrahim dan ini kepunyaan Utsman dan ini kepunyaan Yusuf dan ini kepunyaan Tolha. Baik, baik. Syukran amu. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Baik, kita berikan kesempatan yang lain bagi para pendengar roja di belakang Umu Ihsan. Anda bisa bergabung di line telepon 021 823 6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0217073653. Dan kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Hamidah. Abu Abu Man? Abu Hamidah. Abu Hamidah, masya Allah. Dari mana? Dari Permatiga. Tiga. Masya Allah. Kemana Abu Hamidah? Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah fiqh. Fadal wabarakatuh. ya Abu Hamidah. هذا كتابك يا محمد نعم لا آه، لا تنسى أن تترجم أيضا آه إني كتابه يا محمد نعم شكرا لا هذا كتاب حمزة نعم بكام إني كتاب حمزة طيب أليس حمزة هذه مضاف إليه يا أبو حامدة آه ممنوع من الصرف إيه ممنوع من الصرف نعم, نعم. أحسنت نعم, نعم. استمع أين علي يا إخوان م- ماذا ماذا تقول آنفا مرة أخرى أين علي يا إخوان؟ نعم ذهب إلى الرياض نعم إلى الرياضي نعم إلى الرياض. Eh, kemana Ali ya saudaraku? Naam. Ya saudara. Ia pergi ke Riyadh. أحسنت Wa aina Ya'qub? Dan kemana Ya'qub? نعم Zahaba ila Makkah. Ia telah pergi ke Mekah. نعم Aina Ishaq? Kemana Ishaq? نعم kharaja ilal mudir. Ia pergi menemui kepala sekolah. Nah, kharaja makna as asal maknanya adalah keluar. Nah. Keluar enam. Mata kharaja? Kapan ia keluar? Kharaja qabla khamsi daqaiq. Ia keluar lima menit yang lalu. طيب شكرا ابو حميد جزاك الله خير وإياكم. بارك الله فيك Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Taip, masih kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja yang ada di rumah atau di mana saja Anda bisa menyimak siaran kita. Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi nah, dengan siapa? Cuma nanya aja. Ya. Baik. Ya, nah, silakan. Uh, negara apa yang ini Riau tadi dijauh oleh Ila itu Riau Nah. Kalau yang Pakistan itu di Pakistan itu negara apa di yang termasuk goyung impor? Eh, mamnu min as nah. Nama-nama kota yang non Arab maka dia mamnu min as Kemudian juga eh, nama-nama e, kota yang biasanya tidak diberikan alif lam. Nama-nama kota yang biasanya tidak diberikan alif lam. Dia nama Arab tapi tidak diberikan alif lam. Apa contohnya, ikhwan? Makkah, Makkah tuh, Juddatu. Dia nama-nama Arab tapi tidak diberikan alif alif lam. Maka ada juga mamnu min min as-sarf. Nah, memang tidak tidak tidak uh, tidak begitu jelas bagaimana uh, batasannya kota-kota mana saja yang diberi yang mamnu min as-sarf dan mana yang tidak. Tapi biasanya kalau kita temukan nama kota itu atau nama negara itu diberikan alif lam, biasanya dia tidak mamnu min as-sarf. Dan kebalikannya, jika nama kota atau nama satu negara tidak diberikan alif lam, biasanya dia mamnu minas minas sarf. Mungkin begitu wallahu alam sementara ini. Nah. Baik, demikian nah. jawabannya. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar ujian yang ingin berinteraksi secara langsung di 021 823 6543. Oke, kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Amri di Tangerang. Nah, Amri, halo haluka Amri? Alhamdulillah fi khair. Ah, Hamri antum nah antum dialog dengan ikhwan di studio. Siap? Iya. Baik, eh, man, anta hikmat. Ah, Hamri anta ma hikmat. Ah, Hamri anta al-mudarris wa hikmat anta eh, at-tullab. Nah, Nah. fadal ya Hamri. الدرس الثالث والعشرون Baik. من أنت يا أخي أنا طالب جديد ما اسمك اسمي أحمد من أين أنت أنا من باكستان عندي سبعة دفاتر لمن هي هات يا أستاذ هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة نعم أهذا كتابك يا محمد لا هذا كتاب حمزة Aina Aliun ya ikhwan? Dahaba ila Riyadhi. Wa aina Yaqub? Dahaba ila al-Mak dahaba ila Makkah. Nah. Aina Ishaq? Kharaja ila al-mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqa'iq. Baik, baik. Syukran Amri. Atau ada pertanyaan? Eh, enggak usah. Baik, jazakallahu khair. Baik, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, الآن ندخل في tamarin ya ikhwan. Nah, waktu sudah jam 9 lewat, sepertinya sudah mulai ngantuk, beberapa ikhwan sudah keluar nih, beberapa. Sudah sudah menyerah sepertinya. Nah, baik, tidak mengapa. Tamarinu, kita masuk ke latihan-latihan ya ikhwan. Tamarinu, lihat di sini tamarinu mamnu minas sarf. Mufradnya adalah Tamrin. tamrinun. Mengapa dia t- ma- mamnu minas sarf? Dengan wazan Wazannya mafa'il. mafa'ilu. Nah, ini jamak dengan sigat muntahal jumu'. Wazannya adalah mafa'ilu. Setelah alif ada tiga huruf. Nah. Apa yang diminta di sini? Antum lihat latihan pertama. Ta'ammal al-amthilat al-atiyata. Ta'ammal. Memang ta'ammal ya kawan? Perhatikan. Perhatikan. Al-amthilata. Contoh-contoh al-atiyah. Berikut ini. Antum lihat. Muhammadun. Muhammadun. Dia diberikan tanwin. Maka di sini dia bukan mamnu min. Minas sarf min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin kitabu Muhammadin. Atum lihat ya kawan di sini. Dari awal pembelajaran kita buku Durusul Lughatil Arabi ini sampai eh, sekarang ini uh, antum temukan bahwa kata benda dia majrur disebabkan beberapa hal. Satu kata benda dia majrur disebabkan beberapa hal. Di antaranya Tolong sebutkan. Dengan adanya huruf jar. Pertama karena misalnya ada adanya harful jar. Contohnya di sini antum lihat min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammad. Dia majrur karena ada harful jar. Lalu apa lagi? Mudaf mudafun ilaih. Ah, dia majrur disebabkan karena dia posisinya sebagai mudafun ilaih. Di mana contohnya? Kitabu Muhammadin. lihat Muhammadin di sini mudafun ilaih. Dia majrur karena dia mudafun nilai. Dan untuk melihat di sini kalimat Muhammadun min Muhammadin ila Muhammadin dan seterusnya, dia e, berjalan sesuai dengan kaidah asal. Majrur dengan kasrah. Paham tuh? Ya. Majrur dengan kasrah. Tapi ketika antum lihat contoh yang kedua Zainabu. Hmm, Zainabu. Dia bukan Zainabun. Apa sebabnya bukan Zainabu? Bukan Zainabun? Nama Nama perempuan. Nama perempuan walaupun tidak diakhiri dengan tak marbutah dia mamnu min min as-sarf. Antum lihat bagaimana keadaannya ketika uh, majrur di fathah. Bil fathah. Min Zainaba ila Zainaba li Zainaba kitabu Zainaba. Hmm. Semua posisinya ketika dia dalam keadaan majrur, apakah karena majrur disebabkan karena adanya harful jar ataupun dia majrur karena posisinya sebagai mudhafun ilaih semua keadaan itu dia majrub dengan fat fathah. Nah, ini keistimewaan atau kekhususan bagi al-ism al-mamnu' min as-sarf, kata benda yang tidak boleh diberikan tanwin. Selain dia tidak boleh diberikan tanwin, juga tidak tidak majrur dengan kasrah tapi majrur dengan majrur dengan dom, dhamma. Anta lastu ma'ana ya ikhwan. Eh, fathah. Majrur bil fathah. Fathah. Laisa Nah, antum tidak antum tidak di, tidak di sini antum makan <laughs> Nah, perhatikan ikhwan, perhatikan. Nah, walaupun sudah sudah malam tapi tolong diperhatikan. Nah, nah ini eh, yang pertama ini sebenarnya ini kaidah yang sudah kita bahas tadi. Nah, Taib. Eh, at-tamrin asani. Kita baca at-tamrin asani. Latihan kedua. Iqra waktu, Iqra waktu. Kita minta ada dua atau, atau empat soal dibaca di Ikhwan Studio. Lalu setelah itu kita serahkan kepada para pendengar di rumah. Nah, man yaqra? Yang belum baca ikhwan, yang belum baca. Man, man yaqra? Tafadhal. Tafadhal akhi. Tafadhal akhi. <clears throat> رقم واحد واحد هذا الكتاب لمحمد وذلك لزينب نعم أحسنت لماذا زينب وليس زينبي Akhi, kenapa Zainab? Kenapa Zainab bukan Zainabi? Uh, ah, didahului oleh huruf jar. Naam, dia betul sahih. Li Zainab. Dia didahului oleh huruf jar. Tapi kenapa tidak majrur dengan kasrah? Itu pertanyaannya. Mengapa dia tidak majrur dengan kasrah? Ah, ah, Zainab uh, muannas. Muannas. Dan dan Zainab muannas maka maka dia masuk dalam kategori mamnu min minasar. Ahsan ya. Nah, Isnan, teruskan yang lain. Siap-siap baca dan siap menjawab pertanyaan dari anak. Zahaba abi ila Makkah. Zahaba abi ila Makkah. Hada rakam kam? Zahaba Khalidun ila Ahmad. Naam, zahaba Khalidun ila Ahmad. Naam, Ahmad وليس Ahmadi. Limadha ya akhi? Ahmad mamnun min as-sarf. Mamnun limadha mamnun min as-sarf? Karena menyerupai Naam, ahsan. Dia nama orang yang eh, wazannya seperti wazan kata kata kerja. Nah, ahsan ya akhi. Salasa. Man? Fadal ya akhi, anta. Salasa. ثلاثة ذهب أبي إلى مكة وذهب عمي إلى جدة Ila jiddata. Naam. Antum lihat di sini ada ada al-mamnu min as-sarf. Yang pertama adalah kalimat makatu Nah, yang kedua dengan kalimat judda. Dia majrur dengan kas kasra wa fathah? Fathah. Hasan. nah arba'ah. Arba'ah. Ukhtu Marwanu. Ah, ukhtu. Ukhti Marwanu. Ukhti? Ukhti Marwani. La. Tiga-tiganya salah semua. Ukhtu Marwana. أخت Marwana مريضة نعم. ما أحسنت أخت Mari مريضة نعم di mana tadi kesalahannya antum ya? Nanti yang pertama antum baca tadi apa? Ukhtu Marwanu. Yang tiba-tiba ukhti Marwanu. Nah, salah semuanya. Nah. Di sini ukhtu Marwana. Nah, di mana Marwana? Alisa Marwani. Bukankah nah, Marwana mudhaf ilaih? Dia mamnu min sarf Mamnu min sarf dan ajam. Nah, kenapa dia mamnu min Karena dia nama نعم هذا خطأ ألف النون نعم مروان نعم ألف النون نعم نعم أحسنت يا طيب، محاورة طيبة خلاص نعم خمسة طيب خمسة الأخير أنت ثم نقطع المجال للمستمع طيب خمسة أين زوج خديجة نعم هو في لندن نعم أحسنت يا أخي طيب نقطع المجال المستمع Baik, kita berikan kesempatan bagi para pendengar lucu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan eh, yang tersisa. Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat penelponnya pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Umu Ismail di Condet. Baik. Nah, Ummu Ismail. Nah, silakan nomor sita. sita saya rotu hamidin jadi de eh, saya rotu hamidin jadi detin mana jadi datin? Karena saya rotu Ham. Jadi datin sifat untuk yang mana umum? Sifat untuk saya rotu. Oh, Maka iya. dia jadi jadi datun. Jadi dah sahih. Nah. Wa sayyaratu Ibrahimu qadimatun. Nah, wa sekali lagi. Wa saya roto Ibrahimu kodimatun. Ada yang belum tepat umum, ada yang belum tepat. Kodimatu. Kodimatun tidak masalah. Bukan di situ salahnya. Sekali lagi umum wa sayyaratu wa rotu Ibrahimu. Ah, kalimat itu yang salah. Oh. Bukan Ibrahimu tapi Ibrahima. Ibrahima. Kenapa sebabnya Ibrahima? Karena man, manut minas Mamnu minas nam nam Naam. Teruskan. Sabah. Sabah Baitu Holidin Kabi Baitu Holi Baitu Holidin Kabi Kabir Kabi eh hmm. Hmm. Kabirun Kabirun Naam Wa Baitu Usama tu Naam itu lagi kesalahannya Usama ta Naam Sogirin Sogi Sogirun Sogirun Naam Terjemahkan dulu umu dari nomor 6 Tolong terjemahkan nomor 6 enam mobilnya Hamid baru dan nah. mobilnya Ibrahim lama. Naam, yang sabah? Sabah rumahnya Khalidin besar dan rumahnya Usama oh, uh, kecil. Naam, baik. Sekali lagi nomor 8, samania. Samania, aina zahaba Abu Kaya Laila? Zahaba ila ila bi Hmm, ila ila Baghdad. Ila Bagda, da atau Bagdadi atau Bagdadu? Ila Bagdada. Ila Bagdada. Mengapa Bagdada? Bukankah dia majrur dengan ilah? Karena, Bukan Bagdadi. Uh, eh, kalau manusia nasab uh, majrurnya fathah. Naam, Baghdad mamnu min sarf maka dia majrurnya dengan fathah. Naam. Baik, teruskan Ummu, enggak apa? Nomor 9, 9. Tis'ah. is apa ya Istanbula. Naam, fi Istanbula. Istanbula masajidu Ma ha? masajidu? Masajidu kasirat, masajidu kasirata. Kasiratun. Eh, kathiratun. Naam, kathiratun. Naam. Asan ya belajar. La, naam, la bas ma fi Kesalahan biasa. Naam, naam. Aksara. Naam, diterjemahkan dulu. Hmm? Di Istanbul masjidnya kasir kasir, hmm, apa Hmm, kurang meroja sepertinya Ummu Ismail ini. Iya. Nah, masjid-masjidnya banyak. Oh iya. Nah, baik syukuran Ummu Ismail, jazakallah khair. Aku mau nanya dong. Ya, silakan. Uh, sebentar, yang tadi kan keterangannya uh, Ustaz tuh pakai bahasa Arab aku agak kurang ngerti gitu. Ya, afalu ya, itu maksudnya apa sih? Nah, afalu itu maksudnya apa? Afalu. Af afalu. Seperti kalimatnya Ahmadu tadi begitu Umu. Iya kali ya. Iya. Nah, baik. Nah, tadi ketika kita membahas uh, apa namanya membahas uh, al-mamnu' minas sarf di antara kata benda yang mamnu' minas sarf misalnya kalimat ahmadu anwaru akbaru as'adu lalu juga ada kata abiyadu aswadu ahmaru. Nah, kalimat ahmadu anwaru akbaru as'adu atau ahsanu nama-nama orang yang wazannya seperti atau bentuknya sama seperti bentuk kata kerja. Ahmadu, af'alu. Hmm. Lalu juga begitu kalimat abiyadu. Kalimat abiyadu tapi abiyadu bukan nama orang, tapi ini sifat. Nah, sifat yang yang wazannya yang bentuknya af'alu abiyadu. Ini af'alu. Antum lihat iramanya ya kawan, Abiyadu, Af'alu. Hah? Af'al. Bagaimana maksudnya? dikasih contoh kata kerja. Seperti idrisu Bentuk kata kerja. Ah, taib. Uh, ini kembali ke kita akan bahas tentang fa'ala nah, nah. Tapi kita kita kita ini dulu. Nah, kalimat af'alu maksudnya dia bentuknya uh, sama seperti af'alu. Antum ah, lihat urutannya alif lalu fa lalu ain lam. Af'alu. Abyadu aswadu. Ini bentuknya sama seperti wazannya timbangannya af'alu. Nah, ini insyaallah kita akan bahas lebih luas pada Al-Mujallid Atsani insyaallah karena Al-Mujallid Atsani jilid kedua daripada buku ini antum akan temukan eh, penuh dengan penjelasan tentang kaidah-kaidah nahwu wa wasarf dan insyaallah insyaallah akan akan sampai ke situ nanti insyaallah. Nah, mungkin sementara itu. Nah. Baik, demikian Om Ismail tadi ya. Nah, tapi kita berikan kesempatan kembali nah. untuk dia ya, dua orang uh, penelpon di 8236543. 6543 di 0218236543. Kami sampaikan kembali sebelumnya set, untuk pertanyaan pesan singkat kita angkat mungkin. Nah, berapa Nah. Uh, dalam dialog terakhir, kenapa setelah qobla menjadi khamsi? Set? Minta penjelasannya. Eh, nah. Setelah kalimat qobla khamsi. saring bisa jawab ya, kawan. Nah, sebelumnya qobla. Mengapa dia mansub qobla? Bukankah uh, biasanya qoblu yang sering kita belum belum menemukan uh, yang fathah mansub. Ini jarang. Qabla hmm, di sini dia zarf ha? Zarf zaman atau zarf makan? Zarf zaman, sebelum. Zarf zaman. Ah, setiap zarf dia mansub. Setiap zarf itu mansub fathah, qabla. Nah, kalimat setelahnya khamsi, nah, zarf sebelumnya isim. Zarf itu is isim. Lalu muncul isim setelah zarf zaman atau zarf makan, khamsi maka dia posisinya sebagai mudhafun ilaih. Khamsi dia majrur karena posisinya sebagai mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Qabla. Nah, mengapa mudhafnya fathah? Dia dzarf, kata keterangan waktu. Waktu. Nah, taib. Taib. Taib, mudah-mudahan bisa difahami Abu Ihsan dan setelah penjelasan lebih gamblang pada mujilat selanjutnya insyaallah nah. saja. Taib. Kembali dari pesan singkat. Pada cetakan lama nomor 11 halaman 78 Kenapa tertulis bil jami'ati bukan fil jami'ati dari Solihin di Jatinegara? Uh, bi ya, kenapa bi. bukan? Nah, bi dan V. B bisa menggantikan V. B bisa menggantikan V. Nah, tidak masalah. Nah. Memiliki eh, mana yang sama ya, Ustaz? Nah. Tapi ya Ahisan, waktu sudah menunjukkan jam setengah sepuluh. Iya. Sepertinya tidak sempat lagi kita membahas keseluruhan latihan. Nanti insya Allah pada pertemuan akan kita akan baca sisa latihan-latihan yang belum kita baca insya Allah. Tapi anak tutup. Uh, Subhanahu wa bihamdik. Syukurlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.